بسم الله الرحمن الرحيم وقال رضي الله عنه ما عاد معنا حيلة إلا دعوة الصغار من عيال القبائل وغيرهم لأنه إذا انتفع الصغير سرى ذلك إلى الكبير بمثل الطبع لأن الوازع الطبعي يغني عن الوازع الشرعي Ma'at ma'ana hila illa da'watus sigar Kita tidak punya cara lain kecuali ngajak anak-anak kecil, berdakwah terhadap anak-anak kecil. Min ayalil gabail wa ghairihim daripada anak-anaknya orang-orang gabail, orang-orang yang pelosok jauh daripada pendidikan. Ya, itu ambil mereka ajari. Liannahu idza intafa'a as-saghir sara dhalika lil kabir bimailit tab'i. Karena kalau sudah anak kecil itu mengambil manfaat pinter misalnya, itu pengaruh juga kepada yang besar-besar. Dengan secara alami. Li'anna al-wazi' at-tabi'i yughni 'anil wazi' asy Karena sesungguhnya bagian kalau diambil daripada yang sifatnya itu alami itu lebih bisa diterima daripada secara syar'i. Nih. Yang wajib kamu ajari itu kan pemuda untuk sholat. Yang sudah balik, yang sudah tua kamu ajari sholat, kamu ajari wudhu, tapi sulit. Gitu loh. Ini yang wajib, ini yang wajib kamu ajari ini. Mereka yang nggak tahu wudhu, yang nggak tahu sholat, kamu itu wajib. Secara syar'i itu yang wajib. Kan gitu. Kemudian yang minat kurang. Gak punya waktu, gak mau diajari kadang-kadang. Terus gimana? Ah, kita mengadakan satu perubahan dakwah lewat anak-anak mereka. Anak-anak mereka yang belum wajib wudhu, kita ajari wudhu. Yang belum wajib sholat, kita ajari sholat. Kita ajarkan misalnya hukum-hukum agama yang lainnya yang kecil-kecil tadi itu. Anak kecil tadi itu kalau sudah berubah, bisa baca kitab, bisa mengerti, bisa faham. Itu akan lebih bisa menarik eh, kepada orang-orang yang lainnya secara umum, eh, secara eh, merata daripada kita pakai yang secara syar'i dari itu. Subhanallah. Karena itu targetkan kalau inti dakwah jangan hanya kepada pemuda atau orang tua. Pemuda sama orang tua cukup yang wajib-wajib aja lah. Kenapa? Kalau sudah tua belajar belum alim mati duluan nanti. Kalau yang pemuda belajar belum alim udah pengen zuhud syuhul nih. Ya. Tapi kalau anak kecil ah, belum dewasa udah jadi alim itu lebih pas itu nantinya dan itu akan bisa merubah lingkungan nantinya. Nah. Wa qala radhiyallahu anhu su'ila sayyidina Ahmad bin Zain al-Hajj hatta anna tawil basahi qala lahu Basuhai Basuhai Suhai ba suhay qala lahu wa ba bayahmiluhu wa man ma'uh qala alimtu an laysa li hajj ma muradi illa bimil'i tastin ma azamzam aghtasilu bih qala sayyiduna ah. Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi pernah diminta untuk haji. Hmm, diminta untuk haji. Malah dikatakan At-Tawil Basuhai ini Syekh Abdurrahman Basuhai disebut at ya mungkin karena beliau uh, tinggi orangnya ya. Dia kaya raya. Dia menyatakan wa bayahmilu wa man ma'u. Eh? Boleh dibawa sama Habib Ahmad bin Habsi siapa aja sudah mau di uh, bosi traktir semuanya udah hajinya. Katanya Habib Ahmad alim tu an laisa li hajj Aku sudah tahu, mengetahui persis bahwa udah eh, kita tidak harus haji. Karena pertama kewajiban haji itu nggak harus langsung tahun itu, boleh spont, apa ditunda karena ada urusan yang lebih penting. Kedua, ma'muradi illa bimil itos i tostin zam ma zam zam bih Mungkin nantinya haji itu perlunya untuk dapat air zam-zam aja karena di sini nggak ada air zam-zam supaya anak dapat air zam-zam bisa minum bisa mandi dengan air zam-zam artinya begini haji itu bukan berarti prioritas utama bagi mereka haji umroh bukan prioritas utama prioritas utama adalah bagaimana caranya dia tadi itu manfaat dalam kehidupan di atas dunia ini lah kalau pahala haji nggak nunggu berangkat ke Mekah. Nabi menyatakan siapa orang yang dia tadi itu wudhu dengan bagus, kemudian berangkat ke masjid, kemudian salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia tidak beranjak daripada tempat musolahnya, kemudian sampai terbit matahari, maka dia akan mendapatkan haji dan umroh. Pahala haji itu banyak sekali. Pahala haji, pahala haji bisa berhaji berkali-kali. Cuma perlunya ke sana bisa langsung tawaf ke Ka'bah, bisa sa'i, bisa minum zam-zam. Ana sampai ke sana bukan hanya mencari pahala haji, tapi untuk air zam-zam. Kalau untuk pahala haji inti dakwah lebih besar daripada pahala haji. Ini membantu fuqara al-masakin lebih besar daripada pahala daripada haji dan umroh. Kerabat kamu yang kamu bantu lebih besar pahalanya daripada haji dan, dan umroh. Karena itu mereka tidak memprioritaskan haji. orang ya, orang-orang besar, para ulia Allah, mereka tadi itu tidak prioritas haji setiap tahunnya. Ya memang ada sih yang begitu. Cuma kebanyakan mereka lebih memprioritaskan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, mengajar, membantu orang-orang yang lemah, itu lebih didahulukan. Cuma bukan berarti nggak haji karena bakhil. Ya, Nah, anak tidak haji kenapa? Anak lebih banyak uh, baca Al-Quran itu lebih penting itu dan lah. Lah kalau sudah demikian, lah terus duitnya itu kemana arahnya? Ya, anak penjara mati sampai anak mati baru anak keluarkan misalnya. Lah kalau sudah demikian, nah ini agak benar. Nah, maksudnya di sini ada hal yang lebih penting tadi itu. Mungkin pernah diceritakan Abdullah bin Mubarak ya. Beliau pergi haji nyelangi dia bertautan bagi haji. Sampai ada jalan, dia mendapatkan seorang perempuan lagi ngabeng daging bangkai himar. Bangkai himar diseseti gitu, diambil dagingnya. Abdullah Marok ngelihat loh, ibu ini rupanya tidak ngerti. Bu, bu, haram bu, bangkai nggak boleh dimakan. alaikum alaikumul maitatu. Dilihat sama ibu, udahlah berangkat inti mau haji kan kata dia mau haji mau ziarah nabi kan berangkat aja lah tinggal usah ngurusi anak ini halal bagi anak bagi kamu haram loh bu nggak ada halal bagi inti haram bagi anak itu bu haram ya semuanya haram bu eh kata dia di rumah ada anak yatim empat yang belum makan beberapa hari dia bakal mati kelaparan kata dia bukankah ini halal kalau ke dalam keadaan terpaksa Kaget Abdullah Umar Wah ini berarti perempuan pintar ini. Turun dia. Ibu siapa namanya? Pingin tahu nama aku ya. Aku Fulana binti Fulan bin Fulan bin Fulan sampai binti Fa, bin Fatimah binti Rasulullah. Ternyata cucunya Rasulullah. Kaget Mubarak. Ibu nggak usah diteruskan ini dagingnya ditinggal ini bekal saya, ongkos saya haji, bawa ibu. Loh, ini haji kata dia. Tidak mungkin aku akan menghadap ke Ka'bah kalau meninggalkan uh, cucunya Rasulullah dalam keadaan demikian. Tidak mungkin anak akan ziarah ke Madinah akan dalam meninggalkan cucunya Rasulullah dalam keadaan demikian. Tidak mungkin. Udah dibawa pulang ke haji Abdullah Mubarak saat itu. Waktu rombongan haji datang, waktu rombongan haji datang, Abdullah bin Barak ucapkan hajan mabruran, sa'yan masykuran, sebagaimana layaknya orang. Mudah-mudahan hajinya ente mabrur. Kata orang ini, mudah-mudahan ente juga hajinya mabrur. Enggak, anak enggak jadi tahun ini. Enggak jadi anak. Padahal udah pingin haji bertahun-tahun. Ente enggak haji, kata dia. Enggak. Apanya tidak haji, lawang ente tawaf anak kelihatan kok, kata dia. Haji. Kagetin. Datang ke yang lainnya, mudah-mudahan haji sainya inti diterima oleh Allah. Inti juga mudah-mudahan diterima ya, mudah-mudahan. Loh, enggak ada haji tadi. Apanya disai bareng sama anak tadi? Wajib. Ada lagi menyatakan kelihatan di Arafah. Akhirnya mikir ya, kok model orang-orang ini? Waktu tidur mimpi Rasulullah ketemu dengan Nabi. Hah? Kata Nabi, Syuf, gara-gara engkau berbuat ihsan, berbuat baik kepada cucuku, ah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat dalam bentuk kamu setiap tahunnya menghajikan kamu sampai hari kiamat. Syuf. Hah? Iya, enggak pantas lah kalau berangkat ke sana membiarkan keluarganya, membiarkan misalnya eh, orang-orang eh, orang -orang yang harus dibantu dalam keadaan menderita nggak pantas. Karena itu harus tolak-tolak dulu orang yang mau umroh mau haji itu. Ini pantas nggak ente haji umroh itu? Udah kalau apalagi sudah melaksanakan yang wajib jangan dibuang-buang begitu hartanya. Ya. Haji. Qala sayyiduna kullu yawmin lahu hujujun katsira kama qala sayyidina al-habib Ja'far li sayyidina al-habib Umar Sumit hina a'lamu bi safari al-hajj in kana li syur ma muradi lakum tasirun kan li syur hmm. in kana li syur ma muradi lakum tasirun lianna lakum kulla yawmin hajjan aw kama qala وكذلك سيدنا عبد الرحمن السقاف عزم إلى السفر للحج فلما بلغ المكان المسمى بالجوف رجع فقال أرواح الأنبياء والأولياء عارضوني فقالوا حجك بحضرموت أو كما قال Kata Habib Ahmad bin Smith, kenapa Habib Ahmad bin Zaid tidak haji waktu itu? Karena mereka seperti Habib Ahmad bin Zaid punya haji banyak setiap saatnya. Setiap harinya bisa haji. Artinya pahala haji itu bisa setiap hari. Hah? Juga diterangkan Al-Habib Ja'far Habib Ja'far ini anaknya Habib Ahmad bin Zaid al-Habsyi, Ja'far bin Ahmad bin Zaid al-Habsyi pernah berkata kepada Habib Umar bin Sumaid ketika Habib Umar bin Sumaid mau haji. Izin sama Habib Ja'far ini. kita doa. nali alisyur kalau memang mau pendapatku kata dia. Kamu jangan berangkat haji. Ma muradilakum tasirun lah, enggak usah haji tahun ini. Kenapa? Setiap hari kamu udah bisa dapat pahala haji. Cuma itu mereka perlu kamu bantu, perlu kamu ajari, kamu tinggalkan eman kata dia. Coba lihat bagaimana. Jadi dipertimbangkan, Pak amal itu itu. Kira-kira kalau dapat keuntungan cari yang 10 ribu atau 100 ribu 100 ribu, 1 juta Cari yang 1 juta, yang lebih banyak Pahala juga begitu, inti pahala haji sama membantu fukur al-masakin Mana yang lebih besar? Kepada anak-anak yatim mana yang lebih besar? Seharusnya ke sana arahnya. Karena sebagian mereka waktu diizini untuk haji, ana mau haji tahun ini guru kata dia. Inti haji untuk cari apa? Cari ridho Allah guru. Benar, iya. Gimana kalau dapat ridho Allah nggak perlu haji? Maksudnya guru, itu banyak orang-orang sakit yang menderita perlu obat, belikan. Itu banyak janda-janda yang miara anaknya, yang yatim-yatim, perlu biaya, kasihkan sama dia. Enggak, cuma anak ini sudah mantep kenceng nanti anak setahun ini mau umroh sama haji. Ya, memang hartanya ente yang nggak beres memang. Sehingga kehilangan pahala yang besar kata dia. Karena itu jangan diprioritaskan. Ada yang lebih penting daripada haji dan umroh. Bikin juga Al-Habib Abdurrahman Rahman segaf pernah sudah berangkat mau haji. Sampai ada di satu daerah namanya Al-Jof. Pulang, pulang, pulang, pulang. Burung. Kenapa? Bilang arwahul anbiya dan aulia datang memberitahu kepada aku inti dapat pahala haji ada di Hadramut. Pulang dakwahnya inti teruskan kelakuannya inti yang ada di Hadramut, perbuatan kebaikan kamu, ibadahnya kamu, kamu lakukan. Itu kamu mendapatkan pahala haji sudah. Jadi e, karena itu jangan jangan kita terperangah dengan berangkatnya dulu ya. Dianggap kalau sudah biaya gede pasti pahala gede. Belum tentu. Belum tentu. Nah, wallahualam.